الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وسلم الله أحييكم بالتحية الإسلامية تحية الكلمات المباركة تحية من تحية الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini ya Allah jumpakan kita di dalam kajian di pagi hari ini mudah-mudahan sangat menjadi pertemuan yang dari Allah menjadi taman di antara tempat-tempat surga menjadi wasilah agar Allah mengaruniakan kita ilmu yang barokah yang manfaat yang berguna bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat dan semoga menjadi satu ini yang terjun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita membahas salah satu sosok yang termasuk di antara sahabiku dan awalun orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula di dalam berislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina Dan orang-orang yang kemudian terdahulu lagi mula-mula di dalam berislam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah menjanjikan kepada mereka untuk memasukkan mereka ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebab mereka telah berdoa kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Sayyidina Umar bin Khattab dahulunya membaca ayat ini begini. al-awwaluna minal muhajirina wal ansar alladziina tabi'uuhum. Jadi dahulu Umar membaca dan as-sabiqun al-awwalun yaitu orang terdahulu dan mula dari kalangan muhajirin serta orang-orang ansar yang mengikuti muhajir-muhajir itu. Jadi dahulu Umar bin pembacanya membacanya sebagai huruf waw di dalam waladina tabau itu dimasukkan ke dalam amsal ya. Jadi wasabiqul awwaluna al-hajirina wal amsalul ladina tabau. Ini yang dibaca oleh Sayyidina Umar yang kemudian bacaan ini diprotes oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendengar dari Rasulullah bacaan yang bukan begitu. Maka Umar mengatakan datangkan saksi kepadaku. Lalu Mu'ad mendatangkan saksi-saksi yang mereka semua adalah ahli Quran. Yang didatangkan Mu'ad adalah Ubay bin Ka'ab, juga Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tabin, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semuanya dihadirkan oleh Mu'ad, saksikanlah oleh kalian apakah benar aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Asal di bulan awal itu ada dari muhajirin dan juga ada dari asal. Maka kemudian mereka bersama menyatakan benar. Sesungguhnya kami mendengar Rasulullah beliau membacanya wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar walaupun tabi'uhum. Maka Allah kemudian mengatakan Anda bukan kalian, karena kalian celaka umat Anda bukan karena kalian celaka umat Anda bukan karena kalian sedangkan Apa bedanya asabikun dengan al-awwalun? Asabikun adalah orang yang terdahulu dan bersegera. maksudnya begitu dia mendengar tentang diri Islam, dia segera menyambut. Jadi kebersegeraannya itu diukur dari kapan dia mendengar tentang Islam. Ini asabikun. Jadi disebut asabikun kalau meskipun sudah menjelang wafat Rasulullah, tetapi dia mendengar hari ini tentang Islam lalu kemudian dia masuk Islam itu asal libur, karena dia bersegera. Jadi terdahulunya itu karena dia mendengar lalu kemudian dia menerima. Sementara al-awwalun adalah orang yang mula-mula, yaitu yang kemudian diukur dari sejak kapan Rasulullah menerima Islam pertama, lalu kemudian mereka menerima Islam. Maka ada as yang tidak al-awwalun, tetapi ada al-awwalun, kalau al-awwalun itu ya gitu ya ini hampir bisa dipastikan sebagai bentuk karena mereka segera begitu mendengar Islam lalu mereka kemudian e, memasuki dunia Islam menyebut cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya antara as-sabiqun dengan al-mawabun. Jadi as-sabiqun itu orang-orang yang begitu dia mendengar Islam dia segera menyambutnya. Karena al-awwalun kedahuluan di dalam Islam diukur dari sejak kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Sehingga Abu Ubaidah dan Al-Jarrah yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah satu di antara ashabikun guna awwalun orang yang terdahulu lagi melakukan. Beliau lahir pada kira-kira tahun ke-30 sebelum kenabian jadi selisih usia beliau dengan Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. Kemudian beliau masuk Islam. Satu hari setelah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu hari ini Sayyidina Abu Bakar siddiq masuk Islam, dia kemudian menawarkan Islam itu kepada para sahabatnya, di antara mereka ada Utsman bin Affan, di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, di antara mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwal dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu asy-Syafi'i. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk dalam dinul Islam penuh kebaikan tentang beliau radhiyallahu anhu maka sifat-sifat beliau digambarkan di dalam tarikh nasab beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jam. Jadi Abu Ubaidah ini adalah kuliah dinisbatkan beliau kepada anak beliau yang namanya Ubaidah. Maka nama beliau aslinya adalah Amir, Amir bin Abdullah bin al jabrah bin Hilal bin Muhaid bin Labah bin Haris bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Maka nasab beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu di dalam Fihir bin Malik alias yang dijuluki oleh orang-orang sebagai Quraisy. Beliau berasal dari Quraisy, khususnya dari Bani Halim. Dan beliau memasuki Islam sebagai orang-orang yang asabiqun awalun termasuk golongan orang-orang yang pertama dan bulan mulai. dan beliau lahir di kota Makkah di rumah keluarga suku Quraisy yang terkenal. Nama lengkap beliau tadi Amir bin Abdullah bin Jalal dan kunyah beliau adalah Abu Ubaidah. Sifat beliau, beliau tinggi, kurus, berwibawa, bermuka ceria, rendah hati dan sangat pemalu, tidak suka menonjolkan diri. Beliau pemberani di dalam kesulitan, disenangi oleh banyak orang yang melihatnya dan siapapun yang ada di sisi beliau akan merasakan ketenangan. Wajah beliau mudah berkeringat Telannya wajahnya mudah keringat seperti Abu Bakar bin Al-Jarrah. Kemudian dua atau tiga di serius beliau tanggal ketika perang Uhud. Jadi di dalam perang Uhud Sayyidina Abu Bakar bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka. Lalu beliau melihat di akar luka Rasulullah adalah cincin-cincin besi dari helm beliau masuk ke dalam pelipis dan dan di bagian bawah serta pipi. Sehingga kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berusaha untuk mencabut gerigi-gerigi dari cincin yang kemudian memasuki daging beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena ini helm kemudian ada tali pengikatnya terbuat dari rantai dan tali pengikat yang terbuat dari rantai ini dipukul orang pak gitu sehingga kemudian saking kerasnya pukulan itu mengenai Rasulullah dia masuk ke dalam ke dalam dari beliau dan pelipis beliau Abu Ubaidah ingin melepasnya tetapi tidak mungkin melepasnya dengan obeng ya, alat yang mungkin kan kayak obeng mungkin gitu karena dia cincin yang masuk ke dalam Karena kemudian anak sangat mencintai Rasulullah SAW dan tidak tega terhadap luka beliau itu Maka Abu Baidah mencabut jarinya gigi seri beliau digigit, kemudian cincin itu ditarik dengan gigi beliau. Tiap kali satu cincin lepas, patah pula gigi beliau. Maka kemudian dua atau tiga dari gigi seri beliau itu patah dalam perang ini dan dikatakan oleh para sahabat kalau kalian ingin mengetahui orang yang yang mendampingi ke surga itu Abu Bakar dan sesudah itu maka dikatakan tentang Abu Bakar bin Al-Jarrah justru karena kehilangan giginya itulah beliau radhiyallahu anhu bertambah-tambah jadi karena patahnya gigi beliau itu maka justru beliau memiliki wajah yang lebih tampan beliau adalah seorang yang kemudian tidak sebagaimana bangsa Arab pada umumnya tipis debatnya. Kalau ada yang tipis debatnya seperti Abu Bakar bin Al Beliau memiliki dua orang putra dan satu orang istri sepanjang hidupnya. Istri beliau adalah Hindun bin Jabir, sedangkan kedua putra beliau adalah Yazid dan Umair yang kedua putranya ini mendahului beliau meninggal sehingga beliau tidak memiliki garis keturunan yang melanjutkan diri beliau. Abu Bedah Amir bin Al-Jarrah adalah seorang yang memiliki keutamaan yang agung di antara keutamaan-keutamaan yang diriwayatkan tentang beliau radhiyallahu anhu disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Najran. Ketika itu orang-orang Najran datang kepada Rasulullah dan kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Abul Qasim kirimkanlah untuk kami seseorang yang akan mengajarkan kami tentang Al-Quran dan berbagai macam tata cara di dalam ibadah agamamu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian Seseorang yang benar-benar terpercaya Seseorang yang benar-benar terpercaya Seseorang yang benar-benar terpercaya Itu beliau ucapkan sampai tiga hari Setiap sahabat pada hari berikutnya Karena penunjukan itu biasanya pada waktu subuh Berharap bahwa mereka yang akan dituju oleh Rasulullah SAW. Bukan apa-apa, bukan demi mendapatkan jabatan, tapi untuk mendapatkan satu persaksian dari Rasulullah bahwa dia adalah orang yang terpercaya. Sehingga masing-masing sahabat pada sholat subuh itu berebut untuk bisa hadir di masjid lebih awal dan ketika Rasulullah kemudian memandang ke arah hadirin, mereka masing-masingnya meninggikan duduknya agar Rasulullah bisa melihat mereka. Bukan sekali ini bukan demi jabatannya, bukan demi apa prestisnya, bukan demi apa-apanya, tetapi mereka berburu satu kalimat yang diucapkan Rasulullah pada hari sebelumnya yaitu orang-orang yang benar-benar terpercaya, orang-orang yang benar-benar terpercaya, orang-orang yang benar-benar terpercaya. Sehingga dengan amal sigap ternyata Rasulullah kemudian di mana Abu Ubaidah maka Abu Ubaidah yang orang yang tidak suka menampilkan diri itu kemudian ditampilkan oleh Rasulullah dan kemudian mengatakan pergilah bersama mereka. Dilakukan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika penduduk Yaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kemudian berkata, "Kirimlah kepada kami seseorang yang akan mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ilmu-ilmu tentang mempertahankan diri kami dari serangan musuh." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka akan aku kirimkan kepada kalian seorang yang gagah dan jujur. Sirina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan hal itu aku kemudian persiapkan diriku mandi dengan sempurna lalu kemudian mengenakan pakaian terbaik dan kemudian berwangi-wangi demi Allah bukan karena menginginkan jabatan semata-mata atau menginginkan apa yang diutus, tetapi aku menginginkan apa yang disampaikan Rasulullah bahwa yang dikirim ini adalah seseorang yang gagah dan jujur. Kata Umar, ketika aku kemudian hadir ke masjid, maka aku kemudian menegakkan diriku lebih tinggi daripada yang lain dan memang sosok Umar berkata pada adalah lebih tinggi daripada yang lain. Dan kemudian aku berharap Rasulullah akan menunjukku sebagai orang yang akan dikirim ke Yaman karena aku mengharap aku orang yang gagah dan jujur itu. Tapi ternyata Rasulullah kemudian mencari Abu Ubaidah bin Jarrah dan dia yang diutus. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kulli ummatin aminun wa ahli hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah bersabda, bagi setiap umat ada orang yang menjadi kepercayaan mereka dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jamal. Karena jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai amin dan umat kepercayaan umat ini maka pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Ubaidah bin al Jamal dipercaya untuk menjadi pemegang Baitul Mal. Jadi pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab mendapati Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih bekerja dan berdagang. Maka kemudian Umar menegur, "Wahai Khalifah Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Kata Abu Bakar, "Aku berdagang." Bagaimana urusan umat akan terurus jika kemudian pemimpinnya sibuk berdagang seperti engkau? Maka Abu Bakar menjawab, Demi Allah, bagaimanakah keluarga aku akan makan jika aku tidak bekerja? Maka Umar mengatakan, kemarilah maka Umar kemudian membawa Abu Bakar as kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, "Hai Abu Ubaidah, tolong tentukan gaji yang mencukupi untuk Khalifah Rasulullah supaya dia tidak lagi berpikir banyak-banyak tentang menafkahi keluarganya sehingga umat lebih terurus oleh dirinya." Maka Abu Ubaidah dalam jalan mengatakan Aku tetapkan baginya dan keluarganya Makanan sebagaimana yang dimakan oleh kaum muslimin Bukan yang paling kaya di antara mereka Dan bukan yang paling miskin di antara mereka Dan aku tetapkan baginya pakaian yang akan dikenakan pada musim panas dan musim dinginnya Bukan pakaian yang terbaik dan bukan pakaian yang terjadi Ini keputusan Abu Ubaidah dalam jalan jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar kita sudah bisa melihat kekuasaan itu luar biasa Awak Bakar itu memegang kekuasaan umum, tetapi kekuasaan atas Baitul Mal dipegang sepenuhnya oleh Abu Bakar al Jarrah dan kekuasaan kehakiman dipegang secara penuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai gitu ya, yang kemudian bisa memerintahkan Baitul Mal untuk menggaji Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu Ini uh, satu pembagian kekuasaan yang sangat-sangat agung -sangat Dari Ibnu Abi Mulaika rahimahullah taala yang berkata, mendengar Aisyah ditanya, siapakah yang bakal diangkat oleh Rasulullah menjadi khalifah sekiranya beliau diminta untuk menunjuk seseorang? Maka Aisyah menjawab, Abu Bakar. Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah menjawab, Umar. Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin al Lalu sesudah itu siapa? Lalu Aisyah terdiam. Jadi Menurut Aisyah radhiyallahu anha di antara keutamaan Abu Hurairah dan Al-Jarrah, dia adalah orang ketiga yang akan dituju oleh Rasulullah SAW dalam urutan ketiga jika Rasulullah tidak menunjuk seorang khalifah, seorang pengganti. Imam An-Nasai meriwayatkan dalam Sunan Kubra Hadasana Imran bin Musa an Abdul Waris an Jarir an Abdullah bin Syakir qala dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapakah yang paling disukai oleh Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Abu Ubaidah bin Lalu Abdullah bin Syakir melanjutkan pertanyaan, thumma kemudian siapa? Maka Pasal angkat maka Aisyah radhiallahu anha dia tidak mau menjawab. Ini di antara keutamaan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan banyak lagi keutamaan yang lain. Kisah beliau yang masyhur adalah apa yang terjadi di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ikut berperan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi masyhur sebab dengan perang Badar ini beliau menunjukkan kepahlawanan, pengorbanan dan bakti yang luar biasa. Karena apa? Di perang Badar itu Abu Ubaidah sudah kemudian mencoba untuk menghindar dari ayahnya yaitu Abdullah bin Al-Jarrah. Tetapi kemudian sang ayah ini justru kemudian sangat ingin membunuh anaknya yang dianggapnya telah mengkhianati agama nenek moyangnya yaitu agama berhala menyembah kepada Musa. Maka Abdullah bin Al-Jabal yakni ayahnya Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jabal ini mengejar-ngejar Abu Ubaidah sampai dia terdesak dan tidak punya pilihan lain selain kemudian melawan. Akhirnya kemudian mereka berduel ayah dan anak ini dan dengan sangat terpaksa sekali lagi Abu Ubaidah membunuh ayahnya di dalam perang Badar. Tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memuliakannya yaitu surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Yakni bahwasanya kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak anak-anak ataupun saudara-saudara ataupun keluarga mereka kalau Allah memujinya tentang perilaku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam perang Badar yang kemudian terpaksa untuk membunuh ayahnya demi keimanan yang dia pertahankan. Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan di dalam hati mereka dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya yang datang daripadanya. Lalu Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah Hizbullah Mereka itu adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah bahwasanya Hizbullah ini, golongan Allah ini Yang akan beruntung Yang akan menang, yang akan jaya Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini, orang-orang mukmin yang berperang dalam perang Badar dan terpaksa menghadapi orang-orang yang mereka cintai dari bapak-bapak anak-anak dan kemudian juga saudara-saudara mereka ini wabil khusus kepada Abu Bakar bin al menjadi satu bukti tentang keimanan yang sangat agung dari dirinya. Demikian pula Abu Ubaidah bin Al-Jarrah setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai macam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah termasuk di antaranya adalah dalam perang Uhud sebagaimana kita kisahkan tadi Abu Ubaidah menyumbangkan dua bibinya atau tiga giginya untuk kemudian mencabut rantai yang cincin-cincin rantai yang menusuk pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Sayyidina Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka Abu Ubaidah adalah pengurus dari Baitul Mal. Sebenarnya ada kejadian besar juga yang kemudian dialami oleh Abu Bakar bin al yakni pada peristiwa Safifah Bani Sa'idah. Pada peristiwa Safifah Bani Sa'idah itu, ketika kemudian jenazah Rasulullah SAW masih disalati oleh berbagai macam orang yang sangat banyak dari berbagai negeri, karena Rasulullah itu diinapkan selama tiga malam sejak wafatnya, baru kemudian dikemumikan mengingat begitu banyaknya orang dari berbagai macam wilayah yang dimasalahkan beliau maka ketika itu terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar terjadinya perkumpulan orang-orang Ansar di Sakifah Bani Sa'idah balik pertemuan Bani Sa'idah yang amat terkenal lalu melihat adanya potensi bahaya dan perpecahan yang mungkin terjadi ketika orang-orang Ansar berkumpul semacam itu Sayyidina Abu Bakar mengajak dua sahabatnya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menuju ke tempat itu yaitu ke Safifah Bani Sariyah. Sambil jalan ternyata terkenal orang-orang Ansar telah menyepakati mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pemimpin Khazraj, pemimpin Ansar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kemudian Abu Bakar Asyidi menanyakan kepada mereka, "Ada apakah ini wahai saudara saudara Ansar?" Maka mereka mengatakan Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Beliau adalah penduduk Madinah. Ada bukan karena hijrah, beliau pasti termasuk orang-orang asal. Maka pengganti beliau yang paling tepat memimpin Madinah adalah orang asal. Dan kami telah memilih saat bin Ubadah. Padahal saat bin Ubadah ketika itu sedang sakit demam tinggi dan beliau hanya bisa berbaring di pojok ruangan. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan alangkah mulianya tetapi dan Allah orang-orang Arab tidak akan ridho kecuali kepada orang-orang Quraisy. Jadi menurut pendapat Abu Bakar, kalau memang cuma untuk memimpin Madinah, maka saat diubahnya tepat. Tetapi yang dipimpin oleh pengganti Rasulullah SAW itu bukan cuma Madinah, yang dipimpin itu seluruh Jazirah Arab yang sangat luas, yang telah kemudian berislam sejak sebelum Rasulullah SAW wafat. Maka ketika Abu Bakar menyatakan lebih tepat kemudian bahwa para Quraisy lah yang akan memimpin karena Rasulullah berasal dari Quraisy, karena Rasulullah adalah muhajirin dan karena kemudian keutamaan Quraisy di antara bangsa-bangsa Arab yang kemudian tidak bisa diingkari sebab mereka lah yang kemudian dipercaya menjadi garis keturunan langsung dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam sehingga kemudian faktor ini tidak dapat diingkari. Jadi katanya kalau mau jadi presiden Indonesia, tetap saja peluang terbesar bagi orang Jawa. Demikian pula kalau kemudian mau menjadi seorang pemimpin di Jazirah Arab, peluang terbesar adalah bagi orang Quraisy karena berbagai macam legitimasi secara tradisi maupun secara wawasan yang kemudian dimiliki oleh mereka. Inilah yang dijadikan oleh argumen Hasirin Abu Karasiri. Maka orang-orang itu mengendur dan kemudian hasad, bin Thabit mengatakan, kalau begitu dari kalian ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Jadi kata Hasan bin Thabit, kalau begitu presidium. Jadi pemimpinnya ada dua, satu dari Muhajirin, satu dari asal. Kata Abu Bakar Siddiq demi Allah, wahai orang-orang asal, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah hijrah kepada kalian dan kalian senantiasa dimintai pertimbangan tentang urusan-urusan beliau. Maka sungguh demi Allah benarlah Amir itu dari kalangan muhajirin dan wazir itu dari kalangan asal. Tidak mungkin seorang pemimpin dari kalangan muhajirin itu menentukan memutuskan sesuatu kecuali setelah meminta pertimbangan dari orang-orang asal. Maka nahdul umara wa antumul uzara kata Abu kami adalah para amir sedangkan kalian adalah para wazirnya. Tidak mungkin kalian menentukan perkara kecuali setelah berkonsultasi dengan para wasilnya Maka semakin lama setelah Umar Asidik menjelaskan keutamaan-keutamaan Najiri, menjelaskan keutamaan-keutamaan keagungan para orang maka sahabat Ansor kemudian menerima dan akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan aku membawa kepada kalian dua orang yang diri adalah Rasulullah SAW dan aku pun rindu kepada mereka berdua baik atas salah satu di antara mereka berdua karena aku kemudian menyangka pastilah urusan kalian akan menjadi baik di bawah kepemimpinan mereka berdua. Inilah aku Bakar bin dan Umar bin Khattab. Mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab itu gemeteran, gitu ya. Kemudian dia berkeringat dingin. Sementara Abu Bakar bin Al-Jarrah menunduk, tidak berani mengangkat muka dan dia kemudian mulai menangis. Umar yang akhirnya kemudian mengambil inisiatif dan memegang tangan Abu Bakar aku membayar engkau wahai khalifah Rasulullah karena engkau adalah dua satu dari dua orang yang berada di dalam gua dan engkau adalah imam salat kami ketika Rasulullah masih hidup maka semua dengan Allah kalau yang utama kata Abu Bakar tetapi engkau lebih kuat daripada aku kata Umar bin Khattab engkau lebih di dalam masuk Islam maka biarlah kekuatanku menjadi pembela dari keutamaan. Maka demikian pula Sayyidina Abu Bakar bin Al-Jarrah ya, semula sudah horor karena takut dia akan jadi pemimpin begitu akhirnya kemudian dengan syarat bahagia segera membayar Sayyidina Abu Bakar Siddiq diikuti oleh orang-orang asal yang hadir di Sakifah Bani Sakidah ini tentang peran Sayyidina Abu Bakar bin Al-Jarrah ketika awal uh, terjadi hampir terjadi persoalan ketika kemudian orang-orang Islam mengangkat pemimpin dia disangkitan Bani Samina. Kemudian sesudah itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Aidah juga dipimpin juga diberikan amanah untuk uh, eh, mengemban urusan-urusan terkait dengan hubungan-hubungan dengan berbagai macam Eh, kabinet yang lain di dalam eh, korespondensi dengan mereka terkait urusan-urusan kenegaraan. Dan Abu adalah salah satu penasihat bagi Sidin Abu Karasidik yang paling utama. Lalu di masa Abu Karasidik Abu Bakar itu peperangan di Syam para panglima yang agung di antara mereka adalah eh, ada Abu Ubaidah al Jarrah ada juga di antara mereka adalah Syu'ab bin Hasanah dan ada, ada juga di antara mereka Muhammad bin Maslamah. Dan di dalam kepemimpinan mereka kemudian juga setelah penaklukan para nabi palsu dan pembasmian eh, para mustadbid di Najd, Yamamah dan juga di Iran, Abu Bakar Asili kemudian memerintahkan Khalid bin Al-Walid menuju Syam untuk memperkuat pasukan yang ada di sana maka karena aklamasi orang-orang yang ada di sana Khalid bin Al-Walid lah yang kemudian diangkat menjadi panglima di dalam peperangan yang yang sangat-sangat uh, legendaris Ketika kemudian Khalid bin Walid memimpin pasukan kaum muslimin, maka sungguh betul-betul kaum muslimin berada dalam kejayaan Indonesia. Mereka menaklukkan banyak wilayah yang sangat luas dan memukul mundur pasukan Romawi. Pada kekuatan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid ketika itu hanya 46 ribu orang, sementara legiun Romawi di bawah Adi Heraklius yang bernama Yohanan kemudian di dalam peperangan di Syam itu berkekuatan 300 ribu legion 300 ribu legion yang kemudian dikalahkan 46 ribu orang dan kemudian ketika Nabi sendiri yang berkedudukan di Damaskus terpaksa mundur dan kembali ke Konstantinopel maka dia kemudian mengatakan selama tinggal Malaysia sepertinya aku tidak akan melihat negerimu lagi jadi benar yang dikatakan oleh seperti itu sudah menanggungkan itu para syekh berada di dalam genggaman kaum muslimin sampai hari ini. Nah, sampai hari ini sedang didorong oleh presidennya sendiri namanya Basar Al-Asad. Kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang ada di Kemudian setelah Abu Bakar as mengalami sakit keras, beliau lalu kemudian menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah untuk menjadi pengganti beliau. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf protes. Kata Abdurrahman bin Auf, tidakkah kau perhatikan, wahai Abu Bakar, ketika engkau dan Rasulullah masih hidup saja Umar begitu keras pada kami. Bagaimana nasib kami kelak kalau kau sudah tidak ada? Jadi betapa khawatirnya Abdurrahman bin Auf bahwa Umar akan bersikap sangat keras lupa mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf dan dinyatakan tidak perlu perhatikan wahai Abdurrahman sesungguhnya Umar senantiasa bersikap untuk mengimbangi. Kalau Rasulullah dan aku lunak akan dia keras, tetapi kalau aku dan Rasulullah sedang mengeras, maka kemudian dia justru bersikap lunak. Dan ini betul di dalam misalnya sikap Umar terhadap orang-orang yang menolak pembayaran zakat. Ketika advokat sangat keras dan menyatakan aku tidak akan membiarkan orang yang memisahkan antara salat dengan zakat karena perintahnya dalam Al-Quran terhimpun dalam ayat yang sama. Padahal umat itu bersikap Wahai orang mukminin, barang siapa yang kemudian mengucap kalimat syahadat dan menegakkan salat, maka harta dan kehormatan buat kehidupan mereka terjamin dan harus kita lindungi. Tetapi apakah berkukuh dengan apa yang menjadi pendapatnya dan umat akhirnya tahu apakah berada di dalam pendapat yang tepat. Maka ini menjadi bukti kata-kata Abu Bakar tidak memperhatikan kalau kami keras dia lunak. Kalau dia kalau kami sedang lunak dia justru keras itulah umat. Maka ada seorang sahabat lain yang datang dalam berita disebutkan itu adalah Az-Zubair bin Al-Awwab, penantunya Abu Bakar sendiri sendiri. Dia menyatakan apa yang akan mengatakan kepada Allah dan Rasulnya jika kau meninggalkan kami dipimpin oleh seorang yang kemudian paling keras dan paling kasar kepada kami. Maka Sedih Abu Bakar Asri kemudian minta untuk didudukan Dudukan aku Apakah kau menakut-nakuti aku? Demi Allah Kalau Allah bertanya tentang ini kepada aku, maka aku akan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala aku telah meninggalkan umatMu di bawah kepimpinan seorang yang fauk yang pandai membedakan antara yang hak dan yang batil dan dia juga adalah seorang yang kuat dan perkasa. Ini yang dikatakan Abu Bakar, lalu dia mengumumkan keberangkatan Umar bin Begitu Umar diangkat, maka Umar menyadari satu bahaya yang terselubung. Bahaya terselubung itu adalah kepemimpinan Khalid bin Al-Walid yang dirasa sudah sampai pada tahap umat itu berpikir peran kalau yang pimpin bukan Khalid tidak ada jaminan tapi kalau yang pimpin Khalid pasti menang jadi ketika itu sampai pasukan kaum muslimin di mana-mana sudah sampai memiliki keyakinan kalau kita dipimpin Khalid pasti menang. Tetapi kalau tidak dipimpin Khalid, wah masih ada tanya kita. Jadi seakan-akan faktor kemenangan satu-satunya itu adalah kepemimpinan Khalid bin Anwar. Umar menyadarinya sebagai sebuah bahaya. Umar melihatnya sebagai sebuah ancaman bagi akidah kaum muslimin semuanya. Kalau semuanya orang kemudian bertawakal kepada Khalid bin Anwar, maka itu adalah sebuah bahaya yang paling besar bagi akidah mereka. Maka Umar bin Khattab segera menulis satu surat perintah. Surat perintah pertama yang ditulis oleh Umar sebagai khalifah adalah meskipun Umar ini menolak dipanggil khalifah, kata beliau khalifah Allah adalah Daud alaihissalam dan khalifah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Aku hanyalah khalifah yang khalifah. Maka nah, khalifah yang khalifah itu Umar memilih dipanggil sebagai Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang beriman, komandan dari orang-orang beriman. Maka Umar menulis surat perintah pertamanya yaitu surat perintah yang berbunyi Khalid bin Al-Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima tertinggi untuk operasi di Syam dan kemudian diangkatlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka surat itu dikirim kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abu Ubaidah sudah uh, membacanya. Ketika pesan itu tidak diberikan kepada Khalid, Abu Ubaidah mencegahnya. Kata Abu Ubaidah, pulang ke Madinah, katakan kepada Amirul Mukminin tugasmu sudah selesai biarkan untuk menyampaikan kepada kalian aku yang melaksanakannya jadi ketika itu perang sedang berkecam dengan sangat besar maka Abu Ubaidah bin al jarrah menyimpan surat itu sampai peperangan selesai padahal suratnya sudah datang tapi Abu Ubaidah menyimpan peperangan eh, surat itu sampai peperangan selesai ketika peperangan sudah selesai dan kemenangan dicapai oleh bin maka Abu kemudian menemukan Khalid bin Walid dan menyatakan maafkan aku wahai Khalid tetapi uh, aku mengabarkan kepada bahwa Abu Bakar as sudah meninggal. maka Khalid ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang yang sebaik dia di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu menggantinya Lalu kemudian Abu Ayyad menjawab penggantinya adalah Umar bin Khattab. Maka Khalid mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dia kemudian tertipifikasi seorang yang perkasa. Lalu kemudian Abu Bilal bin Arab menyatakan inilah surat dari umat untuk kita. Lalu kemudian segera Khalid bin Walid membuka surat itu dan membacanya dan Khalid pun marah kepada Abu Bilal. Wahai Abu Bilal demi Allah, kenapa tidak kau berikan surat ini segera mungkin ketika dia datang demi Allah surat ini memecatku dan mengangkatmu demi Allah aku telah zalim kalau kemudian aku masih memimpin sementara surat pembacaan ini sudah benar. Ketahuan dan agama tidak penting. Apakah kapan surat itu akan sampai kepadamu? Yang terpenting adalah kaum muslimin dan agama Allah ini ditinggikan, bendera ini ditinggikan panjinya oleh kita semuanya. Jadi andai Abu Bakar bin Al-Jarrah ini seorang yang kemudian haus eh, kepada popularitas, haus kepada kemasyuran, haus kepada prestasi, haus kepada berbagai macam perkara yang semacam dunia begitu, maka sebenarnya peluang bagi Abu Dhabi al untuk menyatakan sesuatu cepat-cepat karena sudah hampir menang. Kalau kemudian kemenangan itu dibawa ke pimpinan Abu Dhabi al tentu saja itu lebih utama baginya. Tetapi Abu Dhabi al tahu menyerahkan surat itu di tengah pertempuran yang berkecamuk justru bisa mengancam kelangsungan pertempuran yang dijalani oleh kaum muslimin. Maka dia tidak sabar menanti sampai pertempuran itu berakhir. Inilah yang kemudian menjadi bukti di antara keutamaan beliau radhiyallahu Muhammad. Sehingga kemudian bin Al-Jarrah adalah seorang yang kemudian memimpin dengan cinta kasih dan belas kasih yang sangat besar kepada penduduk Syam. Pada suatu ketika ketika beliau berada di garis depan, maka beliau melihat pasukannya tidak mungkin menahan serbuan sekitar 100 ribu pasukan Romawi yang kemudian akan datang. Maka ketika itu Sidina Abu bin Al-Jarrah menyatakan kepada orang-orang Syam yang ada di bawah pemerintahnya yang mereka beragama, beragama Nasrani. Jadi wilayah kekuasaan ah, Abu Medan di sekitar Yordania ya sekarang. Dan ketika itu kemudian dia akan diserbu oleh pasukan Romawi jumlah sangat besar. Ketika itu Abu Medan mengatakan kepada mereka, e, ambillah oleh kalian segala macam yang pernah aku ambil dari kalian dan kemudian segeralah kalian bersiap-siap untuk menyambut dengan baik pasukan Romawi yang akan datang agar kalian tidak dizalimi oleh mereka. Mohon maaf kami tidak bisa melindungi kalian karena jumlah kami terlalu sedikit. Kami akan mundur terlebih dahulu. Maka kemudian justru warga di situ menangis semuanya demi Allah. Kami berbeda agama dengan dan kami seagama dengan pasukan Romawi itu. Tetapi sungguh kami lebih menyukai membayar jizah kepadamu dan berada di dalam perlindunganmu daripada kemudian ketika kami berada bersama pasukan Romawi yang berku Allah dan kepada kami. Maka boleh Abu belajar dalam kesempatan itu menyatakan pendapat kemudian e, mereka telah berbuat baik dan mereka menyatakan kepada orang belajar betapa kemudian Abu belajar telah berlaku sangat adil di dalam hidup mereka yang bercinta dan sangat baik dalam memperlukan mereka yang beragama Nasrani. Ini adalah eh, salah satu keadaan ajar waktu itu Hajar Ketika itu kemudian Abu Dhabi dan Jawa bersama pasukannya berkat di salah satu kota yang bernama Ahwas di Jordania dan kemudian beliau tetap bertahan di sana di beberapa lama dikepung oleh pasukan Romawi sampai kemudian mereka mengalami kekurangan air dan tercemar air itu oleh wabah penyakit tahun, Wabah penyakit tahun ini menurut keterangan para ulama berupa demam tinggi yang kemudian membuat tubuh lemah dan akhirnya membawa kepada kematian. Lalu ketika itu dan penyakit ini sangat mudah berjangkit, penyakit ini sangat mudah menular. Ketika itu Umar bin Khattab segera menulis surat kepada Abu Bakar al Jarrah. Dia tahu Abu kalau dipanggil dengan alasan agar kemudian meninggalkan dan bila ada penyakit tahunnya itu, itu pasti tidak mau. Maka Umar bin Khattab kemudian menulis surat kepada Abu Bakar dengan bunyi, datanglah kepada Abu Ubaidah, benar-benar di sisiku ada urusan yang sangat pelik yang tidak bisa tidak membutuhkan sumber saran dan pendapatmu. Datanglah kemarin segera, aku mengampuni Ubaidah. Maka bin Hajar menjawab, Benarlah ya Mu'minin, aku tahu maksudmu. benar Allah aku tidak bisa meninggalkan tempat ini bersama kaum muslimin yang ada di bawah kepemimpinanku. Maka kemudian uh, Sayyidina Abu bin al wafat oleh wabah penyakit tahun di negeri Syam, tempatnya di daerah Ahwas tersebut. Ketika kemudian surat Abu Baidah sampai ke tangan surat bin Khattab yang balasannya maka ketika itu Abu belum wafat maka orang-orang bertanya apakah Abu sudah meninggal sehingga kemudian menangis saya belum ini kata Umar bin Allah belum tetapi bagian-bagian dia sudah itu meninggal karena sudah mau itu sudah ada di ambang pintunya ketika Abu Ali bin al meninggal di Syam maka sini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu yang kemudian menggantikan beliau dan menjadi imam salat bagi beliau dan di dalam pidato untuk penduduk Syam dan juga untuk para sahabat yang hidup ketika itu Mu'adz Jabal menyatakan bahwa dia bersaksi bahwasanya Abu Hurairah adalah seperti yang dikatakan Rasulullah orang percaya yang mati maka beliau mengatakan sayangilah Abu dan pasti Allah akan menyayangi kalian ini yang dikatakan oleh Mu'adz untuk Jabal Lalu meninggallah Abu Hurairah dan Ajal di Indonesia pada sekira tahun ke 14 Hijriah dan nantinya pada saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat menjelang wafatnya Umar selalu menyebut-nyebut andaikan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup maka pasti akan aku tunjuknya sebagai khalifah kemudian beliau menyebut urutan berikutnya beliau mengatakan andaikan Mu'ad bin Jabal masih hidup, pasti akan mengangkat dia sebagai khalifah dan juga beliau menyebut andaikan saling Maula Abdul Hudzaifah masih hidup pasti kuatkan dia menjadi khalifah jadi tiga orang ini yang disebut-sebut oleh Umar bin Khattab demikian pula ketika Umar dulunya sebelum itu e, meminta para sahabat di dalam majelis syurahnya untuk berangan-angan kata Umar berangan-anganlah kalian maka ada orang yang mengatakan aku berangan-angan wahai Allah ini supaya aku ini memiliki sepenuh lembah berisi emas lalu aku sedekahkan aku masih memiliki sepenuh emas lagi lalu aku sedekahkan lagi lalu aku sedekahkan lagi tanpa henti dalam itu lalu orang yang kedua ditanya kamu apa angan orang ini berangan-angan aku wahai Abdul Mumin berangan-angan supaya aku ini kemudian berperang di Allah lalu terbunuh syahid lalu Allah hidupkan lagi lalu itu berperang berjihad lagi lalu terbunuh syahid lagi lalu Allah hidupkan lagi lalu berperang lagi lalu berjihad lagi lalu tergulung lagi dan siang dari Al nah, seterusnya gitu. Maka Umar berkata ketika ditanya apa anak-anak sedih wahai Amirul ini maka Umar kemudian mengatakan aku beranak-anak saat ini aku ada bersama dengan Abu Hurairah bin Al Jarrah, Muad bin Jabal dan Salim bin Abu maka semua aku ini bersama dengan mereka hidup di dalam berjihad di jalan Allah bersama mereka lalu mereka memberi nasihat kepada aku kehidupanku. Ini yang dikatakan oleh Umar Rasulullah Jumain dan akhirnya tertutup kajian dengan Abu Dhabi Al ini dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana firlana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Sayyidina Abu Dhabi Al di dalam surga dan kita berkesempatan untuk bersama beliau dan Rasulullah juga para sahabatnya mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan abadi di sana. Mohon sekali kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, Ustaz dapat dijelaskan mengapa pemerintahan Abu Bakar aman, aman dan Umar. Oh ya, Abu Bakar dan Umar aman tapi setelah itu banyak terjadi bid'ah. Mengapa? Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai putraku, kenapa aku berlaku berbeda dengan kedua sahabatmu? Di masa Abu Bakar dan Umar, perhatikan orang-orang berada dalam kepemimpinan yang membuat mereka kerja dari dalam jalan Allah. Tapi aku perintah engkau membiarkan manusia di dalam jalan mereka masing-masing. Sayyidina Osman bin Affan menjawab kepada ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Allah wahai bunda Adapun Abu Bakar Siddiq dia adalah orang yang begitu sibuknya untuk mengembalikan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa apa yang telah dikerjakan dan diperbuatnya sehingga kemudian umat ini berada kembali dalam kebaikan setelah dia wafat dan dia telah menstabilkan urusan kaum muslimin dalam ini. Ada pun Umar, wahai ibu, saksikan sendiri dia adalah orang kuat bagi Makassar. Dia memegang hidung setiap orang dan mengacungkan cambuknya ke kepala mereka. Maka ketika Umar ada di dalam, di tengah-tengah kita memimpin kita, kita mendapati manusia sebagai orang-orang yang begitu takutnya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ketakutan mereka semata-mata kadang-kadang lebih besar takut kepada Umar daripada takut kepada Allah. Jadi kata Usman, kadang-kadang ada di antara mereka yang lebih takut kepada Umar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pun aku itu ketahuilah aku ini orang yang kemudian ingin membiarkan manusia biarlah mereka di dalam sifat asli mereka masing-masing yang tampak tidak berada di dalam kemunafikan karena rasa takut kepadaku tapi biarlah manusia kemudian memperlihatkan keaslian mereka masing-masing biarlah kemudian ahli surga tampak sebagai ahli surga sejak dunia dan biarlah ahli neraka tampak sebagai ahli neraka sejak dunia ini yang dikatakan oleh Sayyidina Usman bin Affan. Maka faktor pertama adalah faktor kepribadian masing-masing khalifah yang memang berbeda-beda. Abu Bakar tentu saja kalau kita katakan di masa Abu damai dan tentram tidak, karena di masa Abu Bakar sendiri adalah perang dan yang sangat dahsyat. Nabi Nabi langsung bermunculan, orang-orang yang menolak membayar zakat di mana-mana, gerakan-gerakan ketidak taatan kepada Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin terjadi. Tetapi kemudian di masa Umar bin keadaan kemudian didamaikan oleh sifat Umar yang kita luar biasa. Adapun ini telah diketahui oleh Rasulullah SAW dan sabda beliau kata Nabi aku menimba air untuk umatku semampu yang aku bisa lalu dilanjutkan oleh Allah ketimba timba itu tetapi dia kepayahan di dalam timba sampai tiba-tiba saja kemudian timba itu berubah menjadi sangat besar dan aku melihat aku hapus umat kemudian menimbanya dan aku tidak melihat orang yang lebih perkasa daripada dirinya. Jadi memang Umar bin Khattab itu menjaga kestabilan, kedamaian, dan suasana kondusif bagi semua orang dengan penegakan hukum yang sangat kokoh yang kemudian bersumber dari diri yang berdua mampu. Jadi Umar dalam ungkapan Islam memegang hidung semua orang, memegang hidup semua orang dan menasutkan sanggupnya di kepala mereka. Tidak ada gubernur di masa di masa Umar yang kemudian bisa berbuat bebas karena itu tadi karena dipegang hidungnya dan diacungkan cambuk di kepalanya. Maka sebaliknya di masa Umar ini apa kata beliau biarlah orang itu tampak sifat aslinya masing-masing. Biarlah ahli surga dikenal sejati dunia dan biarlah ahli neraka dikenal sejati dunia. Ini yang kemudian membedakan awal eh, Umar dengan Umar bin Agak keliru juga untuk menyebutkan bahwa di masa Utsman itu kacau. Utsman itu memerintah selama 12 tahun dan kekacauan di masa Utsman hanya terjadi pada dua tahun terakhir beliau memerintah. Sebelum itu tentram damai dan baik-baik saja. Jadi 10 tahun awal pemerintahan Utsman bin Affan adalah sebuah kedamaian dan kebaikan yang kemudian ada di seluruh uh, kaum muslimin bahkan ekspansi negeri kaum muslimin luas sampai kemana-mana di masa itu kaum muslim menaklukkan Siprus menaklukkan juga Bukhara, Samarkand dan bahkan sampai perbatasan Cina dan juga dibentuk angkatan laut oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa Utsman bin Affan. Ini kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa dari masa Utsman bin Affan terjadi satu aliran baru uh, harta yang semakin berlimpah datang kepadanya. Dikatakan pada masa Utsman bin Affan, humus Afrika saja nilainya 5 juta dinar. Humus Afrika, humus itu seperlima dari harta yang datang dari Afrika dalam sebuah pertempuran yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di Afrika yang dimaksud Afrika adalah negara-negara dalam Sudan, kemudian eh, Ethiopia, Habasyah dan sebagainya. Itu humus Afrika saja yang datang itu 5 juta dinar dari dinar itu pada satu dinar kemarin yang kita sebutkan 2,3 juta 2,3 juta kali 5 juta itu baru humus seperlima harta Afrika yang datang belum yang lain yang besar besar jadi kemakmuran di masa Utsman itu berlipat-lipat dan berlipat-lipat besar kalau Umar bin Khattab sudah menengarai tentu saja semakin besar kemakmuran ini akan semakin meningkatkan kesenjangan dan kalau ada kesenjangan maka akan ada persoalan saja di masa Utsman kesenjangan itu makin terlihat. Di masa Umar ada orang kok yang lebih kewajaran itu disita oleh negara. Sampai Abu Hurairah saja begitu, Muad bin Jabal saja begitu. Padahal dari harta yang halal, dari bisnis yang jelas, jelas sama sekali tidak mungkin ilegal. Mereka sahabat-sahabat yang sangat menjaga diri sangat parah. Tetap Umar kepada mereka, aku menjaga ini demi agar manusia tetap mencintai kalian. Coba bayangkan utama, panutan manusia. Kalau kalian itu kemudian tampil seperti ini, saya khawatir kata Umar, cinta manusia kepada kalian berkurang pada kalian dan sahabat Rasulullah. Maka demi supaya manusia tetap mencintai kalian, harta kalian saya cinta sepenuhnya. Coba bayangkan, jadi pembicaraan yang itu memang begitu, gitu ya. Saking kemudian ingin mengendalikan situasi yang kondusif bagi semua orang, sampai-sampai kalau ada sahabat senior yang dianggap kemudian hartanya berlebihan, bahkan harta pun dari harta ataupun dan kemudian sumber-sumber yang jelas hal bisa diaudit dengan baik tetapi saja Umar kemudian menyita harta Abu Hurairah menyita harta Mu'adz dan para sahabat yang lain ketika kemudian dianggap harta itu bisa membuat berkurangnya cinta manusia kepada mereka ini penjagaan Umar sampai seperti itu sementara di masa Utsman Utsman tidak ingin melakukan hal-hal semacam itu karena itu bisa kemudian menjadi satu persoalan Sampai Utsman pernah ditanya, kenapa kau tidak mengikuti sunnahnya Umar? Apa begitu ini? Kata Utsman, sunnah siapa yang melakukan Mana yang lebih mirip dengan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia lakukan, atau yang bukan Tuhan? Maka orang-orang mengakui ya memang kamu gitu ya. Karena Usman kemudian misalnya memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang dianggap imannya masih lemah. Dan itu kemudian di masa Rasulullah juga dilakukan bisa faktor-faktornya jadi sangat banyak Ketika juga timbul fitnah pada masa itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang Umar Umar itu adalah pintu fitnah Ketika Umar mati Maka terbuka dia Sehingga fitnah-fitnah pun mulai bermuncul Yaitu karena saking tegasnya Umar dalam mengurus umat Maka disebut sebagai Umar itu pintu fitnah Kalau Umar mati, pintu itu hilang Maka fitnah-fitnah pun bermunculan ya. Jadi saya kira eh, banyak sekali faktor, juga ada faktor eksternal eh, yang timbul sejak wafatnya Umar, yaitu dendam orang-orang Persia. Kita bisa melihat betapa kemudian betapa dendamnya orang-orang Persia sebuah peradaban yang tinggi, maju dan besar yang kemudian dihancurkan oleh Umar dan tidak bin Abi Waqqas anhu sehingga kemudian amat sangat tajam orang-orang Persia itu menyimpan sakit hatinya kepada Umar sehingga nantinya timbulnya syiah dan lain sebagainya yang bunuh yang ekstrim itu pun kemudian dengan latar belakang betapa orang-orang Persia itu amat sangat dendam kepada uh, kaum muslimin secara umum sehingga mereka kemudian ketika mereka Islam, Islam mereka pahami dengan terminologi akidah yang mereka yakini yaitu mengejawantahnya Tuhan emanasi ke dalam jasad-jasad suci dan jasad-jasad suci yang mereka pilih adalah di antara keluarga yang terlalu yaitu keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Inilah asal muasal Cina di bawah kemudian apalagi propaganda dari seorang Yahudi yang namanya Abu bin Salam. Ini kita kekacuan banyak pertanyaan. Baik. Wah, ini langsung nyambung. Kapan mula-mula pertama kali lahirnya Syiah? Syiah ini kalimat yang baru digunakan mutaakhirin untuk menyebut orang-orang yang kemudian e, eh, menyimpang. Dulu syiah ini istilahmu kata syiah, syiah itu artinya golongan. Maka kita ini syiah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syiah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dulu eh, sebutan untuk orang-orang Syiah yang menyimpang itu lebih mudah dengan kata-kata rafil atau rawafil dari kata-kata Zaid bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yang kemudian mengatakan kepada mereka itu rawafil. Kalian adalah orang-orang yang kemudian justru mendapat cinta kepada Ali tetapi kalian menyimpang dari jalannya. Ini yang dikatakan oleh Zaid bin uh, Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kapan mungkinnya Dia muncul saja sejak awal ketika kemudian Orang-orang Persia menerima Islam dan kepada mereka datang seorang propagandis besar dari kalangan Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini bercita-cita menjadi Paulusnya umat Islam. Kalau Paulus dalam agama Nasrani berhasil menciptakan agama salib yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, maka Abdullah bin Sabah di dalam Islam bercita-cita juga mendirikan agama yang menyimpang dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga dia kemudian menebarkan satu propaganda pada agama Nasrani mereka kemudian menggunakan sosok Yesus pada agama Islam ini mereka menggunakan sosok Ali bin Abi Thalib. Leibowitz Muhammad Asad seorang Yahudi Polandia yang kemudian memeluk Islam dan menjadi seorang tokoh dakwah internasional menyatakan analisis beliau Syiah ini tentu saja muncul latar belakangnya bertemu beberapa kepentingan antara kepentingan Abdullah bin Sabah untuk menghancurkan kaum muslimin, kepentingan orang-orang Persia untuk membalas dendam kepada kaum muslimin, dan kemudian ketika itu didorong oleh faktor-faktor yang banyak, diantaranya keberkatan bagi upaya tergolim kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Nah, berbagai macam faktor ini bertemu dalam sisi akidah, kemudian Syiah menemukan teologinya dari sumber-sumber Persia Coba Anda bayangkan betapa sakitnya orang Persia itu ketika kemudian peradaban mereka yang begitu tinggi, begitu maju, begitu luar biasa indahnya dikalahkan oleh para pembela kambing yang datang dengan peralatan seadanya dan mengalahkan mereka di negeri Persia hancur peradaban mereka yang sangat agung itu. Rasa kekalahan ini, rasa ratapan ini, rasa ratapan ini kemudian mereka lestarikan di dalam hati mereka. rasa ratapan ini kemudian dia jawantahkan Eh, di dalam diri mereka muncul secara pemahaman keagamaan mereka mereka kemudian menegakkan satu pemahaman keagamaan yang berbeda dengan tradisi yang benar dalam Islam yang kemudian teologi itu sederhana saja tidak ilah selain Allah Muhammad itu saja Islam itu masih sederhana itu tetapi di dalam Syiah kemudian ada konsep tentang imamah ada konsep tentang jasad-jasad suci tempat Tuhan kemudian menginjau dan kemudian bersabda dengan kemaksumannya kepada manusia. Ini berasal dari teologi Manas dan juga kemudian dari Zoroastrianisme yang kemudian sudah diatur oleh bangsa-bangsa jalan. Dan itulah kemudian menjadikan Syiah ini kenapa rakyatnya pikiran gitu ya. Karena kemudian inilah tempat di mana peradaban itu sakit, peradaban itu hancur dan kemudian mereka bangkit kembali ke bentuknya yang lain yaitu Syiah. Nah, yang Weiss sampai mengatakan ekspresi orang Syiah ketika kemudian orang-orang Persia, orang-orang Irak ketika merayakan Asyura, ketika merayakan terbunuhnya Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu itu sebenarnya bukan bukan cuma Hussein yang diratapi, yang diratapi adalah kehancuran peradaban Persia oleh serbuan pasukan Islam di masa Umar Muhammad Jadi ini awal muncul. Nah, sekarang kalau dilihat Syiah itu bagaimana kemudian, ya, ya, kita selalu mengatakan Syiah itu spektrumnya sangat lebar ya, itu spektrumnya sangat lebar kita hanya memberi batas kalau mereka menuduh Aisyah berzina kalau mereka mengatakan akurat tidak lengkap kalau mereka kemudian mendustakan sahabat-sahabat Rasulullah maka mereka berlepas diri dari kita dan kita pun berlepas diri pada mereka itu saja Sihat di masa Ali dan Talib sudah ada di masa beliau hidup bahkan ada penyembah Ali ketika Ali datang ke Kufah itu ada beberapa golongan yang kemudian bersujud kepada Ali dan Talib. marahlah Ali dan kemudian memerintahkan mereka yang bersujud kepada itu dibakar maka Imam Tabasi masih hadis kemudian mengatakan tuh benar kan? Ada hadis loh dari Rasulullah loh. Rasulullah bersabda tidak menghukum dengan api kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beliau menghukum pakai api. Pasti beliau ini adalah kehendak dan minimal kehendak. Kalau tidak mungkin perwujudan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat sebegitunya yang terjadi pada masjid. Nah, <clears throat> Umar bin Khattab pernah mendengar lapa asadul usul. Kalau asadul usul artinya singanya para singa. Asad itu artinya singa. Tapi kalau yang dibenarkan asadullah wa rasuli singanya Allah dan Rasulnya itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Faiz anak beliau tidak ada yang namanya Faiz. Wallahu a'lam. Ini saya perlu koleksi asal perlu kemudian konfirmasi sumber dari mana gelar beliau Abu Faiz. Jadi kalau Faiz sendiri artinya orang yang beruntung, Abu Faiz berarti bapaknya orang yang beruntung. Asal usul artinya sinanya sinan. Dan eh. Bagaimana tiap Abu Ubaidah mendampingkan dan memperlakukan umat ini sampai mereka menghargai beliau dan menghormati beliau. Ya, sepaham kita semua penakluk baik Baitul Muqaddas itu adalah orang-orang yang menghormati orang-orang Nasrani. Dimulai dengan Abu Dhabi al-Jamaah, Umar bin Khattab dan kisahnya dengan Patriot Sopranus yang sangat masyur bagaimana Umar datang dengan bergantian naik kota dengan pembantunya dan ketika menjelang Baitul Maqdis yang naik onta itu justru pas datang pembantunya pelayannya sehingga kemudian orang-orang mengira itu itulah Umar padahal Umar yang menuntut untanya sampai ketika Umar tetap kemudian diperintahkan dipersilahkan oleh sahabat Yusuf untuk sholat di gereja makam suci di di Holy maka Umar mengatakan tidak demi Allah wahai patria kalau saya lakukan sholat di sini maka umat Islam di belakang hari pasti akan menjadikan dalil untuk mengubah gereja itu menjadi masjid di saking khawatirnya Umar, maka Umar kemudian melemparkan sebuah batu di mana batu itu jatuh kemudian dia salam di sana. Nah batu jatuh itu kemudian sekarang di sana dibangun sebuah masjid namanya Masjid Umar. Kalau ada lihat jaraknya antara Dabai School ke Masjid Umar, berarti Umar itu melempar juga perkasa sekali. Cukup jauh itu, cukup jauh. Jadi bagaimana kelakuan Abu Hurairah dan Abu Tentu saja amat sangat memuliakan, amat sangat menjaga bersikap adil kepada mereka sehingga kemudian Abu Hurairah al ajar ini sangat dicintai oleh orang-orang Nasrani karena perlakuan Abu Hurairah al ajar kepada orang-orang Nasrani itu lebih baik daripada perlakuan penguasa Romawi umm kepada mereka pada mereka satu agama karena mereka memiliki pembanding orang-orang Romawi umm dulu lebih kejam kepada mereka merampas seenaknya gitu ya kalau membutuhkan sesuatu tinggal ambil di rumah penduduk gitu ya itu yang dengan orang Nasrani sementara boleh kan ketika mereka sudah membayar jizyah sesuai ketentuan dan tidak dibebani orang-orang yang tidak tahu di antara mereka maka oleh boleh terjawab memberikan perlindungan yang paling kurang kepada mereka. Bahkan dari kaum muslimin sendiri, kalau kemudian diriwayatkan kata Abu Dhabi Al-Jarrah, beliau juga pernah untuk menghukum kaum muslimin ketika kaum muslimin ini berlaku keliru kepada seorang Nasrani. Bahkan seorang Nasrani itu diizinkan untuk mengkisah kalau dia kemudian membayar zina hidup di bawah perlindungan kaum muslimin ketika ada kota keluarganya dibunuh oleh seorang pasukan muslim kaum Nasrani ini persilahkan untuk mengkisas si orang muslim karena di dalam hukum Abu dan Jarrah memandang tidak ada perbedaan antara ahli kita ataupun muslimin ketika mereka datang salah satu muatan dalam satu muatan satu keluarga negaraan yang sama dan mereka bersama-sama di dalam hukum Oh ya, sampai dari dari zaman Umar bin Khattab kemudian dengan jorong sampai nanti sampai zaman Salam di Tara Yubi, kita akan melihat bahwa yang bisa menaklukkan Allah yang bisa menaklukkan Yerusalem adalah orang yang bisa menghargai dan menghormati keimanan para ahli kita. Ketika terjadi pergantian posisi antara Khalid bin Walid dan Abu Dhan tadi, apakah tidak terjadi pergolakan karena diceritakan para orang sudah sangat mencintai Khalid bin ini. Tentu saja eh, akan terjadi pergolakan kalau yang mengumumkan tentang kepemimpinan. Tetapi hal eh, Khalid bin Walid lah yang kemudian mengumumkan pergantian kepemimpinan dari beliau kepada Abu Ubaidah dan semua orang sahabat mengerti keutamaan Abu Ubaidah sebagaimana disebutkan kalian. Jika orang-orang keberatan, kalian mengatakan Abu Ubaidah adalah orang yang terlalu didahului masuk Islam Aku hanya Hurairah percaya umat ini Aku hanya adalah orang yang kemudian sangat dimuliakan oleh Rasulullah di setelah oleh Abu Bakar Siddiq maupun Umar yang dan ini adalah perintah Umar bilang oleh kalian kata pada ketika itu aku berperang bukan kata Umar aku berperang karena Allah maka justru ketika aku diberhentikan dari panglima ini lebih ringan bagimu dulu ketika jadi panglima kata Khalid yang aku pikirkan dua yang aku pikirkan bukan cuma diriku tetapi pasukanku dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menghalangi aku dari mendapatkan syahadat, mendapatkan mati syahid. Kenapa? Karena mikirin pasukannya. Kalau Palinanya cepat-cepat mati kasihan pasukannya kan. Tetapi kemudian kata kalian sekarang aku tidak lagi memiliki beban, maka kemudian lebih mudah bagiku untuk memohon syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Allah. Baik demikian yang dapat sampaikan Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan kita tutup. Oh iya, ada dua. bagi mereka betapa tidak levelnya yang melakukan mereka itu. Anglikan yang melakukan itu Romawi mungkin mereka sampai sampai saja, karena mereka pernah berperang dengan Romawi, pernah mengalahkan juga pernah dikalahkan. Tetapi kalau yang mengalahkan itu kaum yang kemarin kembali kami gak ngerti apa-apa, kaum yang kemarin buta burung, begitu bodohnya tidak diperhatikan oleh semua orang di dunia, bahkan menaklukkan maka ada banyak nasihatnya tidak terpikir oleh orang Persia karena mereka berpikir buat apa apa gunanya apa keuntungannya tidak ada keuntungannya tapi tiba-tiba saja mereka disuruh datang untuk kemudian ketika kami saat bin Abi Waqqas semua jajaran pasukannya sampai anak buahnya terbat bahwasannya mereka itu datang ke Persia untuk apa? Kami adalah kau yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju kepada penyembahan kepada al Khalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pencipta semua manusia. Karena adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan manusia dari penindasan oleh sesamanya eksploitasi oleh sesamanya menuju persamaan kedudukan di mata Allah kecuali dengan takwa. Kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kembali agama-agama menuju keadilan Islam. Untuk diketahui, penyerbuan pasukan kaum muslimin ke Persia pun diawali dengan berbagai macam permintaan dari orang-orang yang berada di bawah jajahan Persia agar Umar, akan ketiga itu mengirim pasukan yang bisa membebaskan mereka dari penjelasan Persia. Jadi Umar bukanlah orang yang sangat ofensif sehingga kemudian apa? salah, takutkan salah, tidak. Justru Umar kemudian memiliki sabab, memiliki justifikasi benar terhadap perang itu dengan Persia, karena memang banyak penduduk Persia yang mengeluh kezaliman orang-orang Persia, kezaliman pasukan Persia, kezaliman pembesar-pembesar Persia kepada kaum muslimin. Sehingga kemudian beliau mengirim saat bin Abi Raja radhiyallahu anhu singa yang menyembunyikan bukunya itu untuk kemudian melakukan Persia. Nah, yang paling menyakitkan bagi pembesar-pembesar Persia dari orang-orang yang ada di Persia adalah kok yang bangsa Arab gitu loh, boleh yang lain gitu yang melakukan Persia itu. Dan rasa sakit hati itu kemudian tidak bersahabat dalam hati mereka sampai sekarang. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada yang menanyakan tentang terkait dengan tadi Umar yang memerintahkan untuk sahabat-sahabatnya eh, untuk ini berangan-angan. Padahal eh, kita tahu bahwasanya berangan-angan itu kan dari setan ya. Namun dijelaskan kenapa Umar atas kita tahu bahwa bahwasanya beliau adalah salah satu yang memerintahkan untuk Waalaikumsalam. Tentu saja tidak semua anak-anak dari setan. Anak-anak yang kemudian dia adalah cita-cita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan yang menunjukkan kecinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah kebaikan. Maksud umat ketika kemudian mengajak beranak adalah untuk kemudian mengajak kepada para sahabatnya membayangkan satu amal terbaik yang bisa mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu terlihat dari anak-anaknya. Seberapa tinggi anak-anaknya, maka dia menjadi mulia dengan anak-anaknya itu. Atau seberapa rendah nilai anak-anaknya, maka dia menjadi rendah dengan anak-anaknya itu. Umar bin Abdul Aziz itu bercerita, dulu aku hanyalah seorang anak yang dipinggir meninggalkan Bani Umayyah. Karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan itu kalah pengaruh daripada eh, pamannya yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Lalu kemudian aku bercita-cita untuk berada di kota Madinah. Maka Allah menjadikan aku berada di kota Madinah. Ketika aku berada di kota Madinah, maka aku berangan-angan menjadi penguasanya. Karena di situ ada banyak ulama yang dengan begitu aku bisa menjadi pemimpin di antara mereka. Maka aku pun menjadi gubernur Madinah. Setelah itu ketika menjadi gubernur Madinah, aku melihat kekuasaanku begitu terbatas. Karena Al-Hajjaj bin Yusuf yang memerintah Irak begitu berkuasanya dan begitu zalimnya. Maka aku berangan-angan satu hari bahwa aku akan memberikan kekuasaan yang lebih besar daripada Hajjaj. Lalu kemudian Allah menarikku untuk menjadi penasihat Sulaiman bin Abdul Malik. Di sisi Sulaiman, aku kemudian bisa memberikan masukan-masukan lebih besar kepada kepadanya. Tetapi tetap saja itu terbatas. Maka aku kemudian berangan-angan untuk menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya sehingga bisa kemudian mengatur seluruh urusan kaum muslimin maka Allah menjadikanku sebagai amirul mukminin dan sesudah itu maka aku tinggalku yang satu akan menantangi yang belum tercapai yaitu surga ini dikatakan Allah Abdul Aziz makanya kemudian di dalam anak-anak itu tidak ada yang tercela pada dirinya maknanya ketika kemudian anak-anak itu berupa satu cita-cita yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian juga jujur, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya Harta bahkan kemudian itu tidak terlihat di dunia. Contoh, Rasulullah bersabda barang siapa yang kemudian bercita-cita untuk syahid dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan karuniakan kepada yang derajat syahid meskipun dia mati di pembalingannya. Ini satu hal yang kemudian menunjukkan bahwa anak-anak itu bahkan ketika tidak tercapai, tetapi ketika dia beranak-anak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taala, Allah akan penuhi dan sampaikan dia kepada derajatnya meskipun sedang berada di dalam keadaan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Hafi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba Allah itu ada empat macam. Hamba macam pertama, hamba Allah yang diberi abdul atahullah mal atahullah ilm mal. Ada hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta. Kalau hamba Allah modal pertama ini bertakwa kepada Allah dengan ilmunya dan dia bermanfaat bagi manusia dengan hartanya. Dia adalah sebaik-baik manusia karena kemudian dengan hartanya dia membangunkan masjid, merawat yatim dan fakir, memelihara segala kemudian kebajikan di tengah kehidupan. Ini hamba pertama. Hamba kedua, Abdul atau Allah ilm kepada lam ilmu. Ada hamba diberi Allah ilmu tetapi tidak diberi harta. Maksudnya bukan tidak diberi sama sekali, tetapi tidak diberi berlimpah ruang. Ada lah kan? secukupnya, begitu ya. Pas ada pas cukup. Pas memerlukan, pas ada. Begini seterusnya. Nah, hamba yang kedua ini lalu berangan-angan dan meminta kepada Allah, Ya Allah, adakah kamu memberikan kepadaku sebagaimana yang kau berikan pada hamba model pertama itu yaitu harta yang banyak, aku juga akan beramal sebagaimana dia beramal. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, Fa'ajruhuma sawa Pahala mereka berdua ini adalah sama Jadi pahala orang yang beranak-anak Dengan orang yang sudah beramal betul-betul itu sama Ketika kemudian anak-anak itu adalah anak kebaikan sebagaimana orang ini Ada orang ketiga Abdun atau membangun Mal Alam Yudhilm Ada hamba yang diberi oleh Allah harta Tetapi tidak diberi ilmu Maka tanpa ilmu harta itu dia gunakan di dalam hal yang sia-sia kemaksiatan. Begitu buruknya yang dilakukan Sampai bingung kadang-kadang ini hari ini maksiat apa ya? Yang itu udah dicoba, yang itu udah kemana ya maksiatnya ya? Gitu. Dan nah, seterusnya gitu ya. Jadi ini hamba yang kemudian mengisi hari ini dengan kemaksiatan ke hamba yang dia punya. Yang paling celaka adalah hamba yang keempat yaitu hamba yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tetapi aman-amannya adalah dia mengharapkan agar ya Allah habis saja ya aku sekaya hamba yang ketiga itu, uh aku kalau bermaksiat bisa lebih dahsyat loh dari dia. Jadi setiap bagian dari hidupnya adalah cita-cita untuk bermaksiat, anak-anak untuk bermaksiat. Maka di sini kita bisa melihat anak-anak itu netral sifatnya. Maka ada anak-anak yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada pahala yang tinggi karena anak-anak kita adalah wah kalau saya diberi seperti beliau hamba semacam beliau maka saya akan bisa bergerak lebih atau bahkan seperti saya beliau. Iya. Tapi ada juga anak-anak atau cita-cita yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan karena kemudian Rasulullah bersabda di ujung itu tentang orang yang punya harta lalu bermaksiat dengan orang yang tidak punya harta tapi anak-anaknya kemaksiatan. Bahwa sebuah masalah timbangan kedua orang ini sama. Timbangan kedua orang ini sama. Maka ada juga anak-anak yang mengatakan kepada Mistah. Nah, maka isi hidup kita dengan anak-anak yang menuju kemuliaan bukan dengan anak-anak yang menuju Mistah. Allah.